Mitra Bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia mengatakan, para pengusaha belum puas dengan penetapan upah minimum yang dinilai naik drastis. Pemerintah diminta mengembalikan filosofi upah minimum sebagai jaring pengaman pekerja lajang yang belum setahun bekerja sesuai daya dukung ekonomi daerah setempat. Apindo menambahkan, UMP Jakarta tahun depan yang 2,2 juta rupiah sudah melebihi gaji awal PNS golongan 3A yang berpendidikan sarjana untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian, apa pendapat Anda? Uh, ini semua sudah salah kaprah kita ya. Pemerintah karena demo-demo dia takut. Jadi dia naik-naikkan dan dia langgar sendiri yang namanya daripada dia punya Dewan Pengupahan yang dia dirikan sendiri. Ya kan? Nah, karena dia mau populis. Dan sekarang telah terjadi itu kan sekarang bagaimana membantu karena usaha-usaha kecil menengah itu tidak mungkin di Jakarta itu misalnya membayar 2,2 juta mana bisa waktek-waktek itu bayar 2,2 juta untuk dia punya buruh sedangkan pendapatannya aja nggak cukup ya kan belum lagi tambah-tambah uang makan uang transport macam-macam ya tuh seperti aja kan itu semua sudah salah kaprah upah minimum tuh yang mestinya safety net tuh orang yang belum kawin belum kerja satu tahun atau yang baru diterima kok sekarang tiba-tiba ya bayar 2,2 juta ya kan sedangkan dia punya pengetahuan skill dia tidak ada misalnya kan pemerintah bayar 2 juta itu juga untuk untuk ini untuk sarjana Bernardo. kalau lulusan sarjana masuk baru lu bayar 2 juta. Kita ini kan kebanyakan lulusannya SD, SMP. Jadi yang begini-gini ini sudah salah kaprah dan sekarang bagaimana kita menyelamatkan usaha-usaha kecil dan padat karya supaya dia nggak tutup. Itu saja yang harus kita selamatkan. Lalu apa yang akan dilakukan oleh pengusaha Pak? Sekarang pengusaha-pengusaha itu akan mengambil beberapa tindakan. Saya pikir yang pertama, you bicarakan aja di tingkat di partai berapa persen dia bisa naik misalnya dengan karyawan you ya toh. Yang kedua mungkin you minta penundaan kalau you nggak sanggup kan daripada you berhenti. Dan sebagian besar asosiasi-asosiasi maupun kita juga di Apindo dan di Karir itu tentu akan PTUN kan daripada gubernur-gubernur yang karena di demo dia berubah-ubah gitu. Dia melanggar kesepakatan Dewan Pengupahan itu. Ya kan? Kalau yang lain terjadi ya sudah tutup aja tokonya kan. Kalau perusahaannya nggak bisa bersaingan lagi ya tutup dengan barang-barang import nih kan. Nggak ada jalan lain. Itu sudah dinyatakan. Dia baca aja di koran-koran di Jakarta ini yang bahwa Korea sudah nyatakan bahwa dia sudah tidak sanggup. Mungkin dia harus keluarkan 150, 140, 150 ribu orang di tingkat, di, terutama yang di bidang garment sama di bidang sepatu itu mereka akan akan berhenti kerja mulai tahun ini karena mereka perlu selesaikan tahun ini juga karena mereka tidak membayar UMP yang baru jadi mereka pindah ke negara lain. Itu so, ya baca aja statement dari Korean Chamber. Demikian Sofian Wanandi, saya Kiki Wijaya.